Kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya kata beliau di sini mengenai Naam perselisihan eh, jenis atau macam daripada perselisihan kata beliau naqulu eh, Syekh Shalal Fauzan hafizallahu taala kata beliau naqulu kita katakan al-ikhtilafu ala qismain perselisihan itu terbagi menjadi dua bagian Al-qismul awal pembagian yang pertama al-ikhtilafu fid din perselisihan atau pertikaian dalam agama kakhtilanam kakhtilafi fil ibadati wal aqidah seperti perselisihan atau perbedaan dalam permasalahan ibadah dan keyakinan. Wa madmumun wa muharramun. Dan perselisihan ini atau ini adalah perselisihan yang tercela dan juga diharamkan. Kenapa demikian? Lianna dina laisa majalan lil ijtihad. Karena dalam masalah agama itu tidak ada naam pintu masuk untuk akal. Dalam artian ikut campur untuk beristihad. Nah barakallahu fikum karena beliau li'anna dina sama jalan lil ijtihad karena agama bukan tempat untuk beristihad. Wa sama jalan lil ara dan bukan tempat untuk naam semata-mata pemikiran. balik dino tauqifiyun bahkan agama ini adalah tauqifi. Apa itu tauqifi? Tauqifiyun adalah yang dibangun di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wal aqidatu tauqifiyatun sedangkan keyakinan juga tauqifiyah. Nam lama jala lizdihadi fiha. Nah, mat beliau la majala lil fiha. Tidak ada enam tempat untuk beristihad dalam masalah enam agama ini barakallahu fikum dalam masalah akidah ini alaina an natamassaka bima syara'ahu Allah lana min ad-din wajib atas kita semuanya untuk senantiasa berpegang teguh dengan apa yang Allah Taala syariatkan kepada kita nah min ad-din dari agama ini wa min al-aqidah dan dari keyakinan duna an nadkhal bi ara'ina wastihadatina tanpa kita ikut campur atau memasukkan dengan pemikiran-pemikiran kita dan juga istihad istihad kita. Nah, barakallahu fikum. Kadzalikal ibadatu tauqifiyatun. Demikian juga ibadah adalah tauqifiyah. Sudah kita jelaskan ya, tauqifiyah itu maknanya adalah mabniyatun ala dalil minal kitab was sunnah, dibangun di atas dalil Al-Qur'an dan as-sunnah. Jangan semata-mata dengan pemikiran kita atau dengan bersumber dengan istihad kita. Jangan. Nah, barakallahu fikum. Naam. Maja'ana bihi dalilun amilna bihi. Naam. Eh, seluruh perkara atau apa-apa yang datang kepada kita enam dalilnya maka kita beramal dengannya. Wa ma laysa dalil dan perkara-perkara yang tidak ada dalilnya fa innahu bid'atun, maka itu adalah perkara bid'ah yajibu alaina tarku yang wajib kita untuk meninggalkannya. Kenapa demikian? Li hadis dikarenakan hadis man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Hadisnya siapa? Hadisnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, barakallahu fikum rawahul Bukhari wa Muslim. Nah, dalam riwayat Muslim man amila amalan laisa alaihi amruna fawaradun. Kata beliau sini, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawaradun. Barang siapa yang membuat perkara baru dalam agama kami, nah yang tidak ada dasarnya darinya, nah barakallahu fikum tidak ada dasarnya, tidak ada perintahnya dari kami. nah Dari Rasulullah SAW fawaradun maka amalan tersebut tertolak. Wa hadis wa iyyakum memudasatil umur dan berhati-hatilah kalian dan jauhilah oleh kalian perkara-perkara yang baru Fana fa inna kulla muhdatsatin bid'ah karena sungguhnya perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah dan setiap bid'ah itu sesat wa kulla dalalatin finnar dan setiap kesesatan itu di neraka. Na'am naudzubillah min dzalik karena itu sebagaimana sabda atau sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang menyelisihi ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana al-huda setelah datang kepada dia enam barakallahu fikum petunjuk syariat agama yang benar datang kepada orang tersebut Nah, barakallahu fikum, tapi dia tidak berpegang teguh dengan agama tersebut. Tidak berpegang teguh dengan ajaran yang benar tersebut. Justru dia malah berpaling dan memilih jalan yang selain jalannya kaum mukminin selain jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nuwallihi matawalla. Dan kami pun akan berpaling dari apa yang dia berpaling. Dalam artian apa? Allah Taala tidak memudilikan lagi, tidak memberikan dukungan, tidak memberikan pertolongan lagi pada orang tersebut. Wa nusnihi dan kami pun akan mencampakkan, akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa saat masira yang mana neraka jahannam itu sejelek-jelek kembali. naudzubillah Nah, sejelek-jelek tempat kembali. Naam. Fa umurul aqidati wa umurul ibadah kata beliau, maka perkara-perkara akidah, perkara keyakinan, wa umurul ibadah dan perkara-perkara ibadah, wa umur din dan perkara-perkara agama umuman secara keumuman la majala lil khilafi fiha abada. Tidak ada tempat sedikit pun untuk apa? Enam perselisihan di dalamnya selama-lamanya. Dalam artian enam karena akidah dan agama dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Wa innama tuttaba'u fiha nusus min al kitab sunnah dan hanya saja semua tadi perkara-perkara akidah, perkara ibadah itu senantiasa diikutkan nah barakallahu fikum nas-nas dari Al-Qur'an dan dari As-Sunnah. Wa kana alaihi salafu hadil ummah dan nah barakallahu fikum apa-apa yang dahulu, dahulu para salaf berada di atasnya. Dalam artian apa? Dalam artian perkara-perkara akidah, perkara ibadah itu dibangun di atas Al-Qur'an was sunnah bi fahmi salafil ummah. Dengan pemahaman pendahulu umat ini dari kalangan sahabat wa tabi'in wa atba'u tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Naam. Itu pembagian yang pertama. Bahwasanya permasalahan berkaitan masalah agama, nah barakallahu fikum perselisihan agama, nah dalam masalah agama itu tidak diperbolehkan Hukumnya adalah apa? Hukumnya adalah muharram, haram dan tercela. Nah, barakallahu fikum. Kita harus bersatu dalam masalah agama ini, bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah bi fahmi salafil ummah. Sehingga kalau kita perhatikan banyak dari kalangan Nah, barakallahu fikum dari kalangan kaum muslimin, mereka mengaku diri mereka adalah ahlu sunnah, sunni, salafi, tapi ternyata mereka tidak menempuh jalur yang benar. Nah, barakallahu fikum dan, dan jika mereka menginginkan bersatu Nah, barakallahu fikum semuanya bersatu, berkumpul. Marilah semuanya bersatu di atas Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Jangan bersatu di atas pendapat-pendapat para tokoh. Jangan bersatu di atas pendapat-pendapat Nah yang bersumberkan nah barakallahu fikum akal atau yang bersumberkan dari hawa nafsu belaka. Jangan. Tapi kita harus senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah sehingga kita bersatu. Nah, barakallahu fikum di atas ikatan yang kuat yaitu ikatan Al-Quran dan Sunnah wa atasimu bihablillahi jami'an wa la Dan berpegang teguhlah kalian semuanya, bersatulah kalian semuanya. Nah, dengan tali Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an dan Sunnah wa la dan jangan kalian bercerai-berai. Nah, Al-Qismu pembagian yang kedua Al-ikhtilafu fi ma lirra'yi fi majal. Sekarang yang kedua ini lain lagi urusannya. Yang kedua adalah perselisihan yang memang akal itu diperbolehkan untuk ikut campur. Nah, barakallahu fikum. Ha? Dalam artian diperbolehkan akal itu ikut apa? Ikut masuk dan ikut campur. Membahas itu boleh. Nah, al mahwa masrahun lil ijtihad atau memang perselisihan yang dia itu tempat untuk ijtihad min masail fikih berkaitan masalah fikih karena kalau kita perhatikan banyak permasalahan fikih misalkan Syekh Mubin bin Hadil Wadi'i rahimahullah pendapat beliau tidak cocok dengan pendapatnya Syekh Al Albani misalkan barakallahu banyak seperti itu misalkan apa Syekh Al Albani rahimahullah taala nah beliau beristihad bahwasanya ziyadah nah yang dibawa oleh Zaidah bin Kudamah ketika nah tasyahud akhir atau tasyahud awal ketika mengisyaratkan dengan telunjuknya Syekh Al-Albani rahimahullah taala beliau merojihkan dan menguatkan apa bahwasannya nam tahrikul asal eh, tah, tahrik. Tahrik itu menggerakkan itu menggerakkan jadi telunjuk itu ketika tasyahud. Nah, barakallahu fikum. Tapi Syekh Mubin bin Hadil Wadi dan juga Syekhuna Yahya hafizahullah taala dan juga Syekh Muhammad bin Hizam, Syekhuna Muhammad bin Hizam hafizahullah taala. Nah, beliau semuanya merojihkan bahasanya tambahan yang dibawa oleh Zaid dan Kudama adalah ziyadah syadzah tambahan yang ganjil. Kenapa? Karena Zaid bin Kudama sendiri adalah perawi yang sikoh. Kemudian Nah, kalau fikum para perawi sikoh-sikoh yang lain bahkan lebih sikoh daripada beliau tidak membawakan tambahan tersebut. Dalam artian cukup mengisyaratkan dengan telunjuknya tanpa menggerakkan. Nah, kalau fikum sehingga ziyadah syadah nam la tuhtaju biha. Nam. Eh? Tambahan yang dia tersyadah maka tidak jadikan hujah dengannya barakallahu fikum. Nam. Jadi itu pendapat yang sahih bahwasanya ketika tersyahut tidak perlu kita menggerakkan nah jari telunjuk kita dan kita mengikuti pendapat yang sahih karena berkaitan masalah istihad perhatikan baik-baik itu ada dua kemungkinan kalau istihadnya keliru maka dia mendapatkan satu pahala orang yang ahli istihad tersebut kalau istihadnya benar maka mendapatkan dua pahala pahala istihadnya dan pahala kebenarannya nah barakallahu fikum namun seorang yang pandai dan dan teliti serta dia itu paham masalah fikih barakallahu fikum tentunya harus mencari yang benar, yang tepat, yang sesuai dengan dalil barakallahu fikum. nam ya mencari pendapat yang rajih, kemudian mencari pendapat yang arjah seperti itu barakallahu fikum bukan tatabur rukhas bukan apa tatabur rukhas yaitu mengikuti keringanan-keringanan para ulama mencari-cari keringanan-keringanan para ulama jangan nah barakallahu fikum ikuti dalil yang kuat ikuti dalil yang sahih barakallahu fikum yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah nam Berikutnya kata beliau sini, wastinbat ahkam minal adillah dan juga istinbat. Nah, perbedaan istinbat hukum-hukum dari dalil. Dalilnya nah barakallahu fikum dalilnya Al-Qur'an dan Sunnah. Cuman terkadang sebagian para ulama mereka berbeda pendapat gara-gara apa? Perbedaan istinbat itu mengeluarkan hukum dari dalil tersebut. Nah, hadza yaqau fi ikhtilaf. Yang seperti inilah terjadi perselisihan. Lianna madarika annas dikarenakan pengetahuan atau ilmu manusia takhtalifu fil istinbat berbeda-beda dalam masalah istinbat minan nusus yaitu mengambil dalil dari nas-nas itu berbeda-beda. Ada yang mungkin berpendapat bahwasanya hadisnya dhaif sehingga pendapatnya lemah, ada yang berpendapat hadisnya sahih sehingga pendapatnya kuat misalkan seperti itu. Terkadang seperti itu. Wa masailul ijma' mahsuratun sedangkan permasalahan ijma' kesepakatan para ulama itu terbatas walaya juzu mukhalafatuha dan tidak diperbolehkan untuk menyelisih ijma' tersebut lakin ma laysa alaihi ijma'un minal masail izdiyah tapi tidak ada ijma' di sana Nah, dalam permasalahan apa? Permasalahan istihadiyah. allati majalun lil istihad. yaitu memang Nah, barakallahu fikum permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang memang itu ada enam pintu ikut campur untuk berijtihad. Nah, barakallahu fikum. Naam. Fallahu jalla wa ala a'ta kulla 'alimin bihasabi ma khassahu bihi minal madarik wal fam. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berikan masing-masing orang alim itu, orang alim diberikan apa? Sesuai dengan keadaan apa-apa yang Allah telah khususkan dengannya berupa pengetahuan-pengetahuan dan juga pemahaman. Jadi orang itu nggak sama. Barakallahu fikum orang alim yang satu dengan yang lain nggak sama. Ada seorang alim yang memang Allah Taala berikan ilmu yang sangat kuat dan juga pemahaman sangat kuat. Nah, Allah Taala berfirman, "Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, wallahu dzul fadlil azim." Yang demikian itu adalah keutamaan yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki namun dzul azim dan Allah zat yang maha memiliki keutamaan yang besar. Nah, barakallahu fikum. Dan jangan sekali-kali kita merasa sombong ketika kita sudah ngajar mungkin yang sudah menjadi ustadz ataupun ustazah, yang sudah menjadi syekh maupun syekhah, jangan sampai sombong barakallahu fikum. Enam. Kenapa so jangan sampai sombong? Karena banyak yang mereka merasa dirinya ilmunya paling banyak, ilmunya hebat, kemudian apa? Meremehkan yang lainnya, mengejek yang lainnya. Jangan. Matawadha'adunillah illa rafa'ahullah. Tidaklah seorang itu merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan Allah taala akan mengangkat derajatnya. Naam. Barakallahu fikum wa hafizakumullah. Kemudian ilmu yang dimiliki seorang itu walaupun kelihatannya banyak, itu masih sedikit. Allah taala berfirman, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu melainkan apa? Naam, melainkan sedikit. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu melainkan sedikit. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa fawqa kulli ilmin alim." Dan di atasnya orang yang berilmu itu ada yang lebih berilmu lagi. Di atasnya orang yang berilmu ada yang lebih berilmu lagi. Nah, barakallahu fikum ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu sangatlah luas. Nah, barakallahu fikum jadi tidak pantas tidak layak kalau seandainya nah para tidak eh, ustadz atau mustadah sombong, congkak kemudian meremehkan orang yang baru ngaji, jangan tetap senantiasa bertawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan disyukuri bahwasanya itu keutamaan yang tersendiri yang Allah Taala berikan kepada siapa yang Allah Taala kehendaki. Na'am barakallahu fikum tawaduk. Berikutnya kata beliau di sini, na'am wa ma yasilu ilahi minan nusus dan Allah Subhanahu wa taala telah berikan sesuatu yang dia bisa, bisa sampai memahami nas-nas dari Al-Qur'an maupun dari As-Sunnah wa ma yasilu ilahi minan nusus. Nah, dan apa-apa yang sampai kepadanya berupa nas-nas Wal istihadu masyru'un fi dan beristihad dalam masalah tersebut disyariatkan. Sehingga dalam masalah fikihya itu ada yang istihadnya keliru, ada yang benar. Yang kita ambil yang benar bukan yang keliru. Wa qad hasala al-istihad fi ahdihi sallallahu alaihi wasallam kama huwa ma'ruf dan sungguh telah terjadi istihad di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sudah diketahui fa ikhtilafun fil istihad maka ini ada perselisihan dalam masalah istihad walaihsa ikhtilafan fil aqidah dan bukan perselisihan, perselisihan dalam masalah aqidah wala fid din tidak pula dalam masalah agama wa innama huwa ikhtilafun fi masail fiqh dan hanya saja itu adalah perselisihan dalam masalah fikih wa kana nasu fi ahdi nabi sallallahu alaihi wasallam yastahiduna wa yakhtalifun dan dahulu nam sebagian manusia di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka juga beristihad dan juga sebagian mereka berselisih namun yang seperti itu tidak membuat apa mereka dan keluar dari agama Islam karena ini permasalahan-permasalahan fikih bukan permasalahan Ada Adapun permasalahan-permasalahan akdiyah berkaitan berkaitan masalah akidah, keyakinan atau agama, maka tidak diperbolehkan seorang pun untuk menyelisih atau berselisih di dalamnya. Barakallahu fikum harus kembali kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Barakallahu fikum. Adapun berkaitan masalah al-fikhiyah seperti ini barakallahu fikum pemas fikih, itu pun kita berusaha semaksimal mungkin memilih enam pendapat yang sahih, pendapat yang kuat, pendapat yang rajih, pendapat yang arjah yang sesuai dengan dalil bukan semata-mata Nah, kita mengikuti apa?